Alhamdulillah eh, kita bersua kembali dalam acara rutin kita yaitu bedah buletin. Buletin at-tauhid yang diterbitkan di kota Yogyakarta dan didistribusikan di wilayah Jogja dan sekitarnya. Alhamdulillah malam hari ini kita akan sama-sama uh, membahas masalah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalam kalender Hijriah <clears throat> sebagai Eh, bulan yang pertama Demikian juga yang di dalam kalender Jawa Maka bulan ini <clears throat> dijadikan juga sebagai bulan yang pertama di mana di dalam kalender Jawa bulan ini disebut dengan bulan Suro. Nah, adapun di dalam kalender Hijriah disebut dengan bulan Muharram. Ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa bulan Muharram ini merupakan satu di antara bulan-bulan haram, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan yang memiliki keistimewaan di dalamnya eh, dibanding beberapa bulan yang selainnya, meskipun juga eh, di atas bulan Muharram ada bulan yang lebih dimuliakan. Ini menurut Eh, penjelasan para ulama seperti yang disampaikan oleh uh, eh, Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya yaitu tepatnya di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36 Inna iddatasy-syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim wala tazlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat Ya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi di antaranya adalah 4 bulan haram yaitulah ketetapan agama yang lurus maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan haram tersebut Akhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah Ya, di dalam hadis Bukhari dan yang lainnya dijelaskan bahwa dua, eh, empat bulan empat bulan haram itu adalah bulan Rajab yaitu satu yang terpisah dan kemudian tiga yang berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita semuanya ya untuk berbuat zalim ya untuk berbuat zalim. Nah, maka larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tidak berbuat zalim pada bulan-bulan haram ini bukan berarti kemudian kita diperkenankan untuk berbuat zalim di selain bulan-bulan haram. Di antaranya ya Qatadah beliau mengatakan ketika beliau mengomentari falata zalimu fihna anfusakum ya, dan Qatadah merupakan uh, salah seorang sahabat yang juga memiliki keutamaan dalam masalah ilmu tafsir maka beliau mengatakan inna zulma fil ashhuril khurumi a'udhamu khati'atan wa wizran minaz-zulmi fima siwaha. Sesungguhnya kezaliman yang dilakukan oleh seseorang pada bulan-bulan haram ini jauh lebih besar dosanya, lebih besar keburukannya ketimbang seseorang tersebut melakukan kezaliman yang sama namun melakukannya di bulan-bulan selainnya, itu di selain bulan-bulan haram. Nah, maka dari ungkapan beliau ini nyata bahwa kedoliman itu adalah satu perkara yang besar. Namun akan menjadi lebih besar perkaranya tatkala seseorang ini melakukannya di bulan haram, ya, di bulan-bulan haram, bulan-bulan yang disucikan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana zulmu ala kulli halin 'aziman. Meskipun kita mengetahui bahasanya kezaliman itu dalam setiap waktunya, dalam semua keadaannya itu merupakan perkara yang besar. Walakin Allah yu'azzimu min amrihi ma yasha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara ini lebih besar lagi sesuai dengan kehendaknya di waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Yaitu uh, besarnya kezaliman itu akan lebih besar lagi sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki perkara kezaliman itu ya, dosanya akan lebih besar manakala dilakukan pada bulan-bulan haram. Ya, wa qala innallaha astafa safaya min khalqihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah memilih di antara para hambanya yang terpilih. Istofa minal malaikati rusulan wa minal nasi rusulan istofa minal kalami dikrohu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah memilih sebagian para malaikat menjadi rasul, juga sebagian dari manusia itu menjadi rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memilih sebagian kalamnya, sebagian ucapannya sebagai sesuatu untuk Eh, sesuatu yang sangat berguna untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini yaitu Al-Qur'anul Karim. Wastafa minal ardi masajidah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memilih ya, sebagian dari bumi itu dijadikannya sebagai masjid. Ya, contohnya adalah Makkah Al-Mukarramah ya. Yang mana tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai masjid, maka tempat ini lebih mulia ketimbang eh, tempat ataupun bumi yang selainnya. Maka ini e, penjelasan Qatadah terkait dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala terhadap empat bulan ya di samping bulan-bulan yang selainnya. Wastafa al syuhuri Ramadan wal al haram wastafa al ayyami yaumal jum'ah wastafa al layali lailatal qadri fa'azzamu ma azamahullah. Kemudian Allah Azza wa Jalla memilih dari bulan-bulan, ya, dari bulan-bulan yang eh, jumlahnya 12 itu ada bulan yang diutamakan oleh Allah itu bulan Ramadan dan bulan-bulan haram. Maka di sini menunjukkan bahwasanya keagungan bulan Ramadan itu lebih agung ketimbang bulan-bulan haram. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian hari untuk dimuliakannya ketimbang hari yang lain yaitu hari Jumat. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla memilih dari sekian banyaknya malam ya, dia pilih satu malam yang paling utama yaitu malam Qadar. Oleh karena itu kata beliau agungkanlah sesuatu yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muliakanlah beberapa hal yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimuliakan. Ini kata beliau radhiyallahu taala anhu. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, mengapa keempat bulan tersebut dinamakan bulan haram? Ya, ini di antara para ulama ada yang menjelaskan seperti Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah taala menjelaskan dinamakan bulan haram karena dua makna. Pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai macam pembunuhan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka ini memuliakan ya bulan-bulan haram tersebut sehingga mereka pada bulan-bulan ini untuk sementara off untuk sementara untuk sementara waktu berhenti dari melakukan aktivitas peperangan-peperangan yang biasa mereka lakukan. Kenapa mereka berhenti? Karena mengagungkan, memuliakan ya bulan-bulan tersebut. Nah, yang kedua alasannya kenapa bulan-bulan tersebut disebut dengan bulan haram, maka alasannya sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan di antaranya adalah perkataan ya Qatadah, kemudian perkataan as dan yang lainnya. Itu maksudnya bahwa seseorang yang melakukan kedoliman, melakukan kemaksiatan pada bulan-bulan tersebut, ini dosanya kemudian e, keburukannya itu jauh lebih besar ketimbang seandainya ya. ketimbang seandainya kemaksiatan, kezaliman, e, kedurhakaan yang dilakukan pada bulan-bulan tersebut dilakukan pada bulan yang lainnya. Ini e, kenapa bulan tersebut dikatakan bulan-bulan haram ini menurut sebagian para ulama diantaranya adalah Abu Ya'la. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kenapa bulan-bulan haram ini ya kenapa bulan-bulan haram ini eh, dikatakan ya tadi ataupun di depan saya katakan ini menukil perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali kemuliaannya di bawah kemuliaan bulan Ramadan. Ya, karena sebagaimana telah kita ketahui dalam hadis yang sangat banyak Eh, yang menjelaskan kemuliaan bulan Ramadan. Di sana dari awal sampai akhir Ramadan Allah membukakan pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala e, memberikan kesempatan kepada para hambanya yang banyak melakukan dosa ini untuk bertaubat. Sehingga Allah dari awal hingga akhir Ramadan itu mem, apa, memberikan itkunnya, memberikan pembebasannya kepada sebagian hambanya dari siksa api neraka. Dan kemudian pada bulan Ramadan ini terdapat satu malam yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai malam yang lebih baik ketimbang seribu bulan ya ketimbang seribu bulan. Maka ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa eh, bulan Ramadan ini lebih mulia daripada bulan-bulan haram yaitu ketimbang Ashurul Khurum, Rajab, Dzulqa'dah, Hijjah dan bulan Muharram. Namun demikian bahwa pada bulan-bulan Muharram ini peluang bagi kita untuk beramal soleh itu sangat banyak. Ya, sangat banyak di antaranya adalah memperbanyak puasa sunnah, ya memperbanyak puasa sunnah. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahi alladhi tad'unahu al-muharram wa afdalus salati ba'da al-fariidhah qiyamul lail. Seutama-utama puasa yang dilakukan oleh seseorang adalah puasa yang dilakukan pada ya, apa? Saya ulang, seutama-utama siam yang dilakukan oleh seseorang setelah puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan oleh seseorang pada bulan-bulan Muharram. Ya, pada bulan Muharram, apa? Pada bulan Muharram. Dan seutama-utama sholat yang dilakukan oleh seseorang adalah setelah puasa, eh, setelah sholat wajib, setelah sholat fardu adalah qiyamul lail. Nah maka Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif di sini menjelaskan ya seutama-utama puasa Ya seutama-utama puasa yang lebih baik ataupun yang paling baik setelah puasa pada bulan Ramadan di sini masih diberikan penjelasan oleh beliau yaitu puasa-puasa mutlak. Puasa mutlak itu puasa yang tidak dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Contohnya yang dikaitkan dengan peristiwa tertentu seperti puasa yang mengiringi puasa Ramadan. Di sana ada puasa pada bulan Sya'ban dan di sana ada puasa pada bulan Syawal. Ya. Yang Rasulullah SAW memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya yang belum berpuasa eh, sebanyak dua hari pada bulan Sya'ban, maka beliau memerintahkan agar menggantinya di bulan-bulan yang lain agar menggantinya di bulan-bulan yang lain. Yang ini menunjukkan bahwa puasa sebelum puasa Ramadan itu sangat ditekankan. Ya, tatkala beliau bertanya hal sumta min sirri hadza syahri syai' ya adakah Anda sudah melakukan puasa ya, satu dua hari sampai dengan pertengahan Ramadan ini? Maka sahabat tadi belum, ya, mengatakan belum. Maka Rasul mengatakan idza aftarta Ramadan fasum yaumaini ini makanahu. Oke, kalau kamu sudah usai menjalankan puasa pada bulan Ramadan, tidaklah kamu kemudian mengganti puasa dua hari ya, dari uh, puasa yang belum engkau lakukan pada bulan Syaban. Demikian juga puasa enam hari pada bulan Syawal. Yang Rasulullah katakan, Man sama Ramadana summa'at bahusid dan min syawal, kana kasyamidahri. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan kemudian dia mengiringi enam hari pada bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa uh, wajib ya selama satu tahun. Maka sungguh sangat besar yang nilai puasa enam hari pada bulan Syawal. Makin yang namanya adalah puasa muqayyad. Nah, puasa muqayyad ini kedudukannya jauh lebih agung ketimbang puasa yang mutlak, ya, ketimbang puasa yang mutlak. Contoh puasa yang mukoyat apa? Yaitu puasa pada Yom Arafah. Yang Rasulullah ketika ditanya oleh uh, salah seorang sahabatnya, yaitu Abu Qatadah, ataupun Abu Qatadah memberitahukan kepada kita pada saat Rasulullah ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, maka beliau mengatakan ahtasibu yukaffiru sanatal madiyah wal bagiyah. Aku sangat berharap bahwa puasa pada bulan eh, pada hari Arafah itu akan menghapuskan dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Maka ini puasa mutlak ya puasa sunnah mutlak ini lebih utama ketimbang puasa afan puasa muqayyad ini lebih utama ketimbang puasa mutlak. Nah, maka yang dimaksud oleh Rasulullah SAW kata beliau rahimahullah taala bahwa puasa yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang yaitu puasa yang dilakukan pada bulan Muharram ini maksudnya adalah puasa-puasa yang mutlak. seperti seorang yang puasa Senin Kemis, seperti seorang yang puasa Daud ataupun seperti seorang yang puasa ya hari apa saja Ya, selain puasa-puasa yang ya tadi, maka puasa yang dilakukan pada bulan Muharram ini lebih utama ketimbang puasa yang dilakukan seperti pada bulan uh, Safar misalnya, kemudian Rabiul Awal misalnya, Rabiul Sani dan seterusnya. Maka lebih utama ketimbang uh, yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain dan bahkan kalau dibandingkan dengan puasa yang dilakukan pada uh, bulan Dzulqa'dah misalnya ataupun dilakukan pada bulan Dzulhijjah namun di selebih dari 10 hari yang awal. Nah, kalau yang di 9 hari yang awal ini pun lebih utama ketimbang puasa-puasa yang mutlak tadi, termasuk puasa mutlak yang dilakukan pada bulan Muharram. Ini penjelasan beliau rahimahullahu taala. Nah, seutama-utama salat yang dilakukan oleh seseorang setelah uh, sholat fardu maka adalah yang lail. Ini pun demikian. Ya, ini pun demikian kata beliau. Maka sholat-sholat yang mukoyat dalam hal ini seperti sholat yang mengiringi sholat fardu itu kedudukannya lebih mulia ketimbang uh, sholat yang mutlak. Sholat yang dilakukan secara mutlak yang tidak berkaitan dengan sholat fardu. Maka rawatib itu kedudukannya lebih mulia lebih agung ketimbang sholat lail. Nah, oleh karena itu kata beliau hendaklah bagi kita untuk bisa senantiasa menjaga ya sholat rawatib. Ya, bahkan dalam beberapa hadisnya Rasulullah menjelaskan berarti siapa yang bisa menjaga dalam sehari semalam 12 rakaat ya, maka Allah akan siapkan bagi dirinya rumah yang sangat megah di dalam surga. Nah, ikhwati wa akhwati filah rahimani warahimakumullah maka siapapun di antara kita boleh berpuasa pada hari apapun di bulan Muharram secara mutlak ya, secara mutlak ya. mau berpuasa seluruhnya boleh ya, mau berpuasa seluruhnya boleh ya karena apa karena ini dikatakan eh, puasa yang lebih utama ketimbang yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain apakah ada para salaf para ulama masa silam yang mencontohkan demikian. Ya maka Ibnu Rajab Al-Hambali kembali menampilkan kepada kita di antara orang-orang yang mereka senantiasa berbanyak berpuasa di, bulan-bulan Muharram ya. Wa miman sama al ashuru al-haramu kullaha di antara orang-orang yang berpuasa pada bulan-bulan haram seluruhnya adalah Ibnu Umar, adalah Al-Hasan Al-Basri dan selain keduanya. Ibn Umar itu dari kalangan sahabat, Al-Hasan Al-Basri ini dari kalangan tabi'i. Maka beliau biasa berpuasa seluruhnya ya pada bulan-bulan haram. Meskipun makna seluruhnya ini pun eh, sebagian para ulama menafsirkan yaitu di sebagian besarnya, ya tidak seluruhnya. Ya tidak seluruhnya. Namun ala kulli hal wallahu taala alam bahwa berpuasa pada bulan-bulan eh, tersebut yang memperbanyak puasa ini jelas lebih utama dan lebih besar pahalanya kenapa karena e, berarti kita ikut mem memuliakan ya memuliakan bulan-bulan yang memang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla Kemudian di antara puasa yang dikhususkan Ya, di antara puasa yang muqayyad yang dikhususkan pada bulan Ashura uh, pada bulan Muharram adalah puasa Ashura Yaitu puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan puasa pada tanggal 10 bulan Muharram ini sebagaimana dalam hadis Abu Qatadah tadi yang memiliki faedah yaitu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan setahun yang telah berlalu. Jadi, ya. ketika beliau ditanya mengenai keutamaan puasa Ashura, maka beliau mengatakan yukafiru sanata al maudiyah Itu me menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lewat. Nah, ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Namun ternyata bahwa yang telah melakukan puasa pada tanggal 10 bulan Muharram ini bukan hanya Rasulullah. Ya Rasulullah memang melakukan dan beliau memerintahkan ya, memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukan puasa pada bulan pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan bahkan sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Adim bin Badawi, ya muridnya Syekh Albani rahimahullah taala, beliau menyatakan bahwasanya puasa yang pertama kali diwajibkan kepada umat Muhammad adalah puasa Ashura. Adalah puasa Ashura sebelum datangnya kewajiban untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Itu puasa Ashura. Namun suatu ketika ya, Ibn Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan ketika Nabi SAW sampai di Madinah orang-orang Yahudi sedang berpuasa Ashura. Mereka mengatakan ini adalah hari di mana Musa berhasil mengalahkan Fir'aun. Kemudian Nabi SAW pun bersabda kepada para sahabat, kalian lebih berhak terhadap Musa daripada mereka itu orang-orang Yahudi, karena itu berpuasalah. Ini di antara perintah Rasulullah SAW ya, kepada para sahabatnya agar mereka berpuasa Ashura itu berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian setelah Rasulullah diberitahu tentang keadaan bahwa orang-orang Yahudi itu melakukan puasa pula pada tanggal 10 bulan Muharram maka kemudian beliau memerintahkan kepada para sahabatnya agar menyelisihi ya agar menyelisihi agar tidak sama dilaku, e, di dalam melakukan ibadah puasa tersebut. Nah, Ibn Abbas radhiyallahu taala berkata, ketika Rasulullah SAW berpuasa Ashura dan merintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasrani." Hada yaumun tu'adzimuhul yahud wan nasara. Ya, para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, "Wah Rasulullah bahwasanya hari ini ya hari ini itu hari Asyura itu dimuliakan juga oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasrani." Maka kemudian Rasulullah bersabda, "Kalau kemudian tahun depan aku masih hidup, ya, tahun depan aku masih hidup, maka insyaallah sa'asumu yaumat tasi, ya. Sa'asumu yaumat tasi. Maka aku akan berpuasa pada hari yang ke sembilan. Yang ini kemudian dikenal dengan puasa Tasu'a. Ya, Tasu'a ini terambil dari kata-kata uh, ataupun terambil dari makna terambil dari kata yang memiliki makna sembilan. Ya, tasua. Yaitu puasa pada tanggal sembilan bulan Muharram. Namun kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma belumlah sampai tahun depan tahun berikutnya itu datang dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dipanggil oleh Allah azza wa jalla. Maka berdasarkan hadis ini para ulama mereka berpendapat bahwa puasa yang lebih baik ya puasa Asyura yaitu puasa pada tanggal 10 bulan Muharram itu yang lebih baik adalah diiringi dengan berpuasa pada tanggal 9-nya. Kenapa? Karena dalam rangka untuk menyelisihi ibadahnya orang-orang kafir. Kitabi, yaitu orang-orang Yahudi dan oleh uh, dan orang-orang Nasrani. Sehingga jelas bahwa pahalanya pun pahalanya pun akan lebih besar. Meskipun ya, seandainya kita berpuasa hanya pada tanggal 10 bulan Muharram saja, maka diperkenankan. Melihat asal ya, asal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melakukan puasa pada bulan Muharram, itu puasa Ashura itu dilakukannya pada tanggal sepuluh saja. Nah. Ya, jadi boleh seandainya hendak berpuasa hanya tanggal sepuluhnya saja akan tapi ya dalam rangka untuk menunjukkan dalam rangka kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW meskipun beliau belum melakukannya, namun karena beliau sudah berkomitmen ingin melakukannya, maka jelas yang lebih baik adalah ketika kita, ketika kita berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram, maka hendaklah diiringi dengan tanggal 9-nya. Bahkan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Bustanul Ahbar, maka kita pun juga boleh melakukannya Seandainya tanggal 9-nya belum kita lakukan puasa, maka kita pun boleh mengiringinya pada tanggal 11 bulan Muharram. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang lebih baik lagi yaitu puasa pada tanggal 9, 10 dan 11 bulan Muharram. Ya Allah taala alam namun eh, paling tidak adalah kita berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10-nya dalam rangka untuk menyelisihi peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasrani yang kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab beliau Iqtida' Shiratal Mustaqim satu di antara uh, misi pokok kita di dalam melakukan ibadah adalah menyelisihi ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir ya baik uh, kafir kitabi ataupun eh, yaitu kafir-kafir berupa orang-orang Yahudi yang memang Yahudi dan Nasrani yang memang mereka asalnya berpegang teguh dengan kitab Allah ataupun kafir syirki ya, kafir eh, dari kalangan orang-orang musyrik yang mereka tidak memiliki kitab samawi. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Eh, tadi di depan sudah kita singgung bahwa tatkala seseorang melakukan kedzaliman pada bulan bulan haram ini dosanya lebih besar, maka sebaliknya, ya sebaliknya seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh pada bulan-bulan haram ini pun berarti pahala yang hendak dia dapatkan itu pun akan lebih besar. Maka kita bisa memperbanyak amal soleh untuk kita lakukan pada bulan Muharram ini. Entah dengan puasa kita, entah dengan qiyamul lail, entah dengan kiraatul e, Quran, entah dengan bersedekah atau entah dengan berbagai macam ibadah ibadah yang selainnya. E, berbakti kepada kedua orang tuanya membantu mereka membantah saudara kita yang lain dan seterusnya. Maka ala kulli hal bahwa amalan-amalan soleh yang kita lakukan pada bulan-bulan ini ya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu pun akan lebih besar. Ini secara makna disampaikan oleh uh, Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah insyaallah taala ya besok malam itu adalah tanggal 1 bulan Muharram ya tanggal 1 bulan Muharram yang berarti tinggal semalam ini ya, kita hidup di bulan Dzulhijjah yang besok insyaallah kita sudah memasuki bulan Muharram Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah perlu kita ingatkan bahwa satu ya, malam satu Muharram bukanlah malam hari raya. Dan demikian juga satu Muharram bukanlah hari raya. Ini satu hal yang perlu kita ingatkan kepada kita semuanya. Muharram bukanlah sekedar selebrasi, akan tapi Muharram adalah bulan introspeksi. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Janganlah kita bermudah diri untuk mengikuti ritual-ritual ibadah-ibadah yang banyak dilakukan oleh orang-orang kafir. Yang ketika mereka semisal tanggal 1 bahkan mulai malamnya mulai tanggal malam malam tanggal 1 bulan Januari maka mereka merayakannya. Dan kita pun berlindung kepada Allah Azza wa Jalla ternyata banyak sekali kaum muslimin yang saat ini ikut-ikutan melakukan peringatan datangnya tahun baru Masehi. Datangnya tahun baru Masehi. Nah, kemudian sebagian kaum muslimin yang memiliki ghirah yang lebih tinggi, mereka bisa tidak mengikuti untuk memperingati malam tanggal satu Masehi. Namun kemudian mereka kompensasikan dengan memperingati malam tanggal satu Hijriah. Ya, malam tanggal satu bulan Muharram sebagai tanda munculnya tahun baru Hijriah. Nah, ini sebagian kaum muslimin melakukannya dalam rangka ingin berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab. Ya Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah manakala saudara kita sebagiannya memiliki ghirah, memiliki semangat ya untuk berbeda dengan orang-orang kafir. Di dalam uh, mereka orang-orang kafir ini memperingati hari-hari besar mereka. Namun yang kita ingatkan, hendaklah tatkala kita menyelisihi mereka, itu jangan kemudian yang penting kita uh, mengkompensasikannya kepada hari yang lain, kepada peristiwa yang lain, kepada momentum yang lain jangan. Hendaklah kita melihat apa Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita ataukah tidak. Ya. Dan kata lain bahwa hendaklah di dalam kita bersemangat untuk menyelisihi orang-orang kafir itu bukan hanya bermodalkan semangat. Namun kita juga hendaklah bermodalkan ilmu agama. Ya, bermodalkan ilmu agama. Kenapa? Karena tentulah di dalam kita melakukan berbagai macam aktivitas itu kita sangat berharap ya berharap mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan betapa sayangnya tatkala kita sudah bersusah payah maunya mengatasnamakan sebagai sebuah ibadah namun ternyata hal itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kita tidak mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwati akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita jadikan momentum Muharram ini sebagai wahana sebagai sarana untuk memperoleh keberuntungan di negeri akhirat. Ya, untuk memperoleh keberuntungan di negeri akhirat. Yang berarti bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul bernilai ukhrawi. Melakukannya ikhlas karena Allah dan di dalam melakukannya kita pun mencari eh, ataupun di dalam kita melakukannya berusaha untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan kenyataannya tidaklah sampai kepada kita semuanya. Dalil-dalil dalam Al-Quran jelas tidak ada. Dari sunnah Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa beliau memperingati malam satu Muharram. Tidak ada dalilnya. Nah, oleh karenanya yang paling selamat bagi kita dan yang paling baik bagi kita adalah mencontoh suri tauladan kita yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maksud daripada kita berupaya menjadikan momentum Muharram ini untuk mengeruk uh, keuntungan negeri akhirat. Yang Ali bin Abi Thalib berpesan sungguhnya dunia ini telah berlalu jauh ke belakang sedangkan akhirat datang menjelang. Masing-masing memiliki anak, yakni hamba dunia dan hamba akhirat. Jadilah kalian ya abnaul akhirah. Wala taj'alu abna'a ad-dunya. Hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sebab hari ini yang ada adalah amal dan bukan hisab. Sementara esok hari, yaitu hari akhirat, yang ada hanyalah hisap dan bukan saat beramal. Artinya marilah kita manfaatkan momentum Muharram ini untuk beramal. Beramal sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan asal beramal, akan tapi adalah amal yang sekiranya akan mendatangkan keriduan Allah. Kita beramal satu amalan yang sekiranya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amalan-amalan soleh. Nah jangan kemudian kita berbangga hati, bersukaria, memperingati malam tahun baru Hijriah, bahkan memperingatinya dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan. Apa ada? Ada. Ya seperti di wilayah sekitar Jogja, maka mereka ada yang memperingatinya di pesisir pantai dengan memberikan eh, sesajian kepada penunggu Laut Kidul. Sebagian lagi ada yang mendaki pegunungan karena dianggap bahasanya pegunungan ini adalah pegunungan yang akan membawa kepada keberuntungan ya, di sekitar pegunungan Menoreh. Ya, kalau di sekitar Yogyakarta. Mereka kemudian menaik dan kemudian setelah sampai di atasnya mereka memperbanyak berdoa. Dan lebih sayang, sangat disayangkan lagi tatkala mereka berdoanya bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan di antara yang lain ada yang melakukan berbagai macam kemaksiatan dalam rangka memperingati tahun baru hijriah gitu ya. dengan berprostitusi, kumpul kebo, waliyatubillah kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mereka lakukan tidak jauh sebagaimana yang dilakukan oleh orang kafir tatkala mereka memperingati malam tanggal 1 bulan Januari. Ya akhwati akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat begini saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya marilah di dalam kita memuliakan bulan-bulan haram di antaranya adalah bulan Muharram dengan tetap menoleh melirik kepada apa yang telah dicontohkan apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW sehingga kita tidak akan salah jalan sehingga kita pun tidak akan salah di dalam mengisi kemuliaan bulan-bulan haram. Di antaranya adalah pada bulan Muharram. Maka kita isi dengan memperbanyak uh, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Pada bulan-bulan tersebut dan khususnya adalah pada bulan Muharram. Nah, apakah ada ibadah khusus yang kita lakukan pada malam bulan Muharram, mungkin berupa doa, mungkin berupa e, ibadah yang lain, maka dalam hal ini pun juga ternyata tidak ada berita yang sampai kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya pula ya, kita beribadah sebagaimana yang biasa kita lakukan. Seandainya kita memang biasa salat malam, ya kita lakukan pula salat malam di malam satu bulan Muharram. Namun bukan karena tanggal, bukan karena malam tanggal satunya akan tapi memang yang kita melakukannya biasa itu kita lakukan. Kita melakukannya pada malam tanggal satu bulan Muharram dan malam uh, keduanya maka sama nilainya. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak membedakan antara malam satu, malam dua, malam tiga dan seterusnya. Maka sama. Ya, kembali kepada apa yang telah kita sampaikan di tadi di depan tadi manakala Allah Subhanahu wa taala tidak memilihkan kepada kita satu waktu tertentu, satu hari tertentu, satu malam tertentu, maka kembali kepada asalnya. Kembali kepada asalnya. Kita pun tidak perlu kemudian memilih-milihnya karena tentulah bahwa pilihan Allah itu yang terbaik sehingga apa yang memang Allah pilih kita pun hendaknya juga memilihnya. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Maka yang paling tepat adalah bagi kita tatkala kita berkonsentrasi untuk menjadi orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di negeri akhirat Kita mesti tetap mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang beliau sabdakan, dan kemudian yang kedua kita ikhlas dalam melakukannya. Ini kaidah secara umum dalam masalah ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, kenapa kita mesti berusaha untuk fokus mempersiapkan diri kita guna memperoleh keberuntungan di negeri akhirat karena memang Allah Azza wa Jalla telah berpesan kepada kita sebagaimana yang tertera di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18 Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad ya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun ta Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dan hendaklah setiap kalian memperhatikan apa yang telah kalian perbuat ya untuk hari esok. Nah, maka untuk hari esok ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala maksudnya adalah hari dilakukannya hisab yaitu hari kiamat nanti. Ya. Oleh karena itu ikhwati fillah kesibukan kita di dalam upaya kita untuk memperoleh kebahagiaan dunia jangan sampai melupakan kita untuk mempersiapkan diri kita guna menyongsong kebahagiaan kita di negeri akhirat nanti. Ya demikian yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma alim nabi mayanfa'una wanfa'na Nabi 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi sahbihi wa akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim para pendengar setia radio muslim dimanapun Anda berada Alhamdulillah kita telah bersama-sama Menyimak kajian bedah buletin atau hit yang telah dibawakan oleh Ustadz Abu Salman Hafidahullah Ta'ala pada kesempatan malam hari ini kami masih membuka waktu untuk bagi para pendengar yang memiliki pertanyaan bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 082327275333. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz. Oh, iya. Akan tetapi ini kebanyakan di luar tema Ustadz. Hmm. Bagaimana Ustadz? Tidak apa-apa Ustaz. Lah pak, insya Allah kalau ya. bisa kita jawab. Ya. ya kami bacakan pertanyaan pertama datangnya dari sahabat Abu Bilqis. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Terkadang Pak RT setempat mengajak rapat di masjid dengan mengundang warga. Di antara warga tersebut ada warga yang beragama non-muslim. Bagaimana hukumnya non-muslim menghadiri acara rapat tersebut atau dengan kata lain, bagaimana hukumnya orang kafir masuk ke masjid? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, taib. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wa la quwata illa billah amma ba'd. Untuk Masjidil Haram memang Allah Subhanahu wa taala telah melarang ya orang-orang eh, ahli kitab, orang-orang kafir itu masuk ke dalam Masjidil Haram ya setelah eh, disebutkannya firman Allah Subhanahu wa taala ba'da amihim hada ya setelah tahun ini namun di masjid-masjid yang selain Masjidil Haram wallahu taala alam eh, saya belum pernah mendapatkan dalil yang melarangnya. Ya, meskipun kita berupaya untuk menjelaskan kepada mereka, menasihatkan kepada mereka agar menjaga kebersihan, ya. Jadi wallahu taala mudah-mudahan diperkenankan. Ya, nanti kalau sekiranya saya mendapatkan dalil yang melarang, insya Allah akan saya sampaikan. Namun sampai saat ini saya belum mendapatkan dalil yang melarang seseorang untuk masuk ke dalam masjid Allah dari kalangan orang-orang kafir. Wallahu taala alam. Ya, na'am syukran Ustaz atas penjelasannya untuk ya. pertanyaan yang pertama. Wasyakarakumullah. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua masih dari sahabat Akhuna Abu Bilqis. Ustaz, bagaimana apakah boleh sholat di dalam masjid yang di depan masjid tersebut ada kuburan. Akan tapi kuburan ini tidak termasuk ke dalam ruang lingkup masjid. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Memang satu di antara uh, kasus ataupun permasalahan yang sering kita hadapi adalah manakala kita melihat ada masjid namun kemudian ternyata di depannya itu di arah pengimamannya itu ada pekuburan. Nah, Syalbani rahimahullah taala di dalam kitab beliau tahdirus eh, di dalam kitab beliau tahdirus sajid eh, ya larangan kepada orang-orang yang sujud untuk menjadikan kuburan itu Masjid untuk menjadikan kuburan itu menjadi masjid-masjid. Maka di dalam kitab ini beliau rahimahullah taala menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan e, menjadikan kuburan itu menjadi masjid itu yang pertama ya, seseorang memang sholat di atas kuburan. Dan yang kedua seseorang ya, sholat di lingkungan pekuburan. Nah maka kemudian beliau pun menjelaskan maka yang dilarang itu seperti apa? apakah seluruh masjid yang kemudian di sampingnya, bahkan di depannya, di samping kanannya, samping kirinya, ataupun di belakang itu ada kuburan kita dilarang untuk sholat di sana? Maka dijelaskan. Manakala uh, yang pertama, tanah yang dijadikan, yang didirikan padanya masjid dan kuburan itu uh, satu lokasi, makin tidak boleh. Ya, seperti misalnya tanah wakaf dari seseorang ya dia minta seorang uh, minta sebagian jadi masjid, sebagian jadi kuburan, maka tidak boleh. Yang kedua kemudian dilihat lagi. Mana yang lebih dahulu? Masjidnya kah ataukah kuburannya kah? Kalau memang yang di sana sudah ada kuburannya lebih dahulu, maka hendaknya jangan kemudian membangun masjid di sana. Ya. Ini seandainya uh, yang lebih dahulu ada itu adalah kuburannya. Bagaimana seandainya yang ada adalah masjidnya dulu, maka hendaknya kemudian ketika ada orang yang mengusulkan untuk didirikan kuburan di sana, jangan. Ya janganlah. Jangan membuat kuburan di sini. Nah, bagaimana kemudian seorang yang dirinya tidak tahu sejarahnya? Ya, sejarahnya ini apakah duluan masjidnya, apakah duluan kuburannya? Ya, kalau dia bisa tanya kepada orang yang berdomisili di situ, ya tanya. Namun kalau tidak bisa, maka wallahu taala Kalaulah masih ada waktu, kalaulah masih ada kesempatan bagi dirinya untuk memilih tempat yang lain, maka pilihlah tempat yang lain. Ini akan lebih selamat. Wallahu taala alam. Nah, syukran Ustadz atas penjelasannya untuk pertanyaan yang kedua. Syakarakumullah. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga datangnya dari Ibu Devi Fatimah. Devi Fatimah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi suami yang paham akan hukum, maksudnya hukum Islam di sini set akan tetapi dia itu emosian. Sementara kita sebagai istri sudah berusaha pekerjaan rumah selalu siap, sekalipun dalam keadaan sedang sakit. Anak-anak pun terkadang karena sikap beliau ini, sikap abinya ini jadi ketularan suka melawan. Mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini pun merupakan uh, satu permasalahan yang sering terjadi di dalam sebuah bahtera rumah tangga. Kita dapatkan terkadang ada yang emosian adalah ayahandanya. Ada yang terkadang emosian itu adalah ibunya. Ya, kalaulah memang sudah terjadi, ya sudah terjadi, maka yang terbaik tentulah bagi seorang ibu. Ya, kalau seandainya semula belum nikah dengan dirinya, ya tentulah kita bisa kemudian memilih yang lain. Namun ini sudah menikah, sudah hidup di dalam sebuah rumah tangga. Dan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga itu bukan untuk dijauhi bukan untuk ditinggalkan akan tapi adalah untuk diselesaikan ya untuk diselesaikan dan orang-orang yang memiliki sifat sebagaimana sifat yang dimiliki oleh suami Anda ini pun pernah terjadi juga di masa Rasulullah SAW di mana banyak para perempuan yang lapor kepada Rasulullah bahwa suaminya bertangan besi Ya, mereka suka menghajar para istrinya. Maka kemudian Rasul pun memberikan nasihat kepada para suami. Namun kemudian para suami pun protes, wahai ya Rasulullah, kalau kemudian kami membiarkan mereka terlalu lembut kepada mereka, maka mereka akan melonjak. Maka kemudian Rasulullah pun memberikan nasihat kepada para perempuan. Maka di dalam hal ini hendaklah bagi Anda sebagai seorang ibu yang pertama ya, yang pertama tetap jangan durhaka kepada suami. Artinya dalam masalah-masalah yang tidak bertentangan dengan syariat, berusahalah Anda untuk tetap melakukan apa yang menjadi perintah suaminya. Jangan kemudian sikap suami yang emosional, sikap suami yang terkadang menyimpang dari syariat dilawan dengan pengingkaran pula dilarang eh, dilawan dengan eh, sikap menentang terhadap syariat jangan. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaklah Anda berupaya untuk mengoreksi diri Anda. Jangan-jangan si suami ini emosional padahal dulu enggak, misalnya gitu ya. Ada sebab-sebab yang dilakukan oleh Anda sendiri. Sehingga suaminya memiliki uh, sifat yang berubah dari dahulu. Yang dahulu ini tidak kayak gini. Ya. Kemudian yang ketiga, berusahalah untuk memberikan nasihat. Ya, memberikan nasihat. Karena yang namanya nasihat, Eh, memberikan peringatan ini sangat bermanfaat bagi kaum mukminin. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin. Berikanlah peringatan kan sesungguhnya peringatan ini pasti bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Namun tentulah di dalam Anda memberikan nasihat kepada suami ya, dengan memilih momentum yang tepat. Ya, semisal pada saat Eh, sedang tidak di hadapan anak-anaknya, pada saat suaminya sedang mendapatkan kelegaan, bahkan sebagian uh, para asatidah ada yang menasihatkan, puaskanlah dulu suami. Dalam masalah hubungan misalnya, bukan suami istri, nah setelah itu, setelah suami puas, dia pun mendapatkan kelegaan, nah pada saat itulah kemudian berikan nasihat-nasihat kepada suaminya. Dengan cara yang santun, tidak membuat dirinya emosi, ya. maka mudah-mudahan dengan ketelatenan Anda seperti itu, suami pun akan bisa berubah, ya, kemudian mengurangi emosionalnya, ya. apalagi kemudian dia ingatkan anak-anak kita pun nanti akan mendapatkan dampak yang buruk ketika misalnya eh, sikap Anda, wahai suamiku terhadap diriku seperti ini. Dan yang keempat, hal yang sangat penting adalah jangan berputus asa untuk tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan doa yang tulus. Kenapa? Doa dengan tidak sepengetahuan suami ataupun secara umum doa seorang kepada orang lain tanpa diketahui oleh orang yang didoakan, maka ini bentuk daripada kasih sayang dan perhatian yang lebih dari orang yang mendoakan kepada orang yang didoakan. Wallahu taala alam. Nah, syukran Ustaz jazakallahu khairan atas Amin jawaban pada pertanyaan yang ketiga. Dan yang terakhir Ustaz saya punya pertanyaan Ustaz. Okay. Ah, iya. Apakah ada ajaran Rasulullah yang menjelaskan bahwasanya adanya atau ajaran yang menjelaskan kita harus berdoa pada penutupan tahun atau pada awal tahun. Misalnya saat ketika besok nih kita akan di akhir bulan Julhijjah Sabtu. Iya. Jadi pada asar nanti kita berdoa, nah kemudian besoknya atau malamnya kita berdoa untuk awal tahun itu apakah ada saat ajarannya saat? Ya, baik. Jazakallah haran atas pertanyaannya. Sebagaimana yang telah kita sampaikan di muka tadi, para ulama mulai dari kalangan para sahabat Ratunullah halim ajmain, kemudian eh, para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan para ulama setelahnya mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat yang sangat tinggi di dalam mengamalkan ajaran Islam. Dan seandainya Seandainya mereka mengetahui memang Rasulullah SAW melakukannya, pastilah akan sampai kepada kita. Ya, pastilah akan sampai kepada kita. Nah, kalau kemudian ternyata kita pun tidak mendapatkan hadis tidak, asar dari para sahabat, para tabiin, para adbo tabiin pun juga tidak kita dapatkan, maka berarti memang tidak ada doa khusus yang mesti kita ucapkan, baik sebagai penutup akhir tahun ataupun sebagai pembuka tahun baru ya. Sehingga yang paling tepat wallahu taala bagi kita adalah kita kembalikan semuanya kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian wallahu taala